Maka niscaya masing-masing akan mengaku harta orang lain dan akan menuduh darah pada orang lain. Tetapi al-bayyinatu bukti alal mudda'i bukti bagi siapa yang menuduh dan mengaku-ngaku dan sumpah bagi siapa yang mengingkarinya. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab, qila innal mudda'i alladhi yahtaju ila bayyinatin huwa al-mudda'i liyuta bid'awahu mala qaumin aw dima'ahum. Dikatakan pula yang namanya mudda'i mengaku ngaku atau penuduh yang harus mendatangkan bayinah adalah al-mudda'i para penuduh agar diterima tuduhannya agar diterima pengakuannya terhadap harta orang lain atau darah orang lain. Kama dzakara dzalika fil hadis sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Fa amma al-aminu fala yadda'i liyu'ta syai'an. Adapun seorang yang terpercaya, wal amin, maka dia tidak mengaku-ngaku untuk diberi sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang terpercaya tidak akan. Biasanya mereka selalu yang dituduh. Karena dia tidak akan mengambil harta orang lain, nggak akan mengambil atau menuduh darah orang lain. Waqila bal huwa mudda'a alaih. Pendapat lain berkata bahkan yang meletakkan bukti itu adalah yang dituduh katanya. Lianahu idasa kata karena kalau dia diam lam yutrok, maka tidak akan dibiarkan. Dia nggak menuduh. Kemudian yang dituduhnya diam. Maka nggak akan dibiarkan begitu saja, dia akan disalahkan. adalah min raddil jawab. Bahkan yang dituduh harus membawa jawaban. Mudda'in Lianahu idha sakata taraka. Seorang muadda' orang yang atau muwaddi seorang yang menitipkan dia yang mengaku-ngaku atau yang menuduh. Yang dititipinya diam. Ya berarti dia tertuduh. Lianahu idha sakata taraka. Kalau dia diam maka akan dibiarkan. Walidda'al amin walau idda'al aminu raddal amanah ila mani tamanahu. Kalau orang yang terpercaya tadi dalam keadaan dia sudah mengembalikan amanahnya kepada orang yang dipercaya orang lain, fal aktsaruna ala anna qawlahu maqbul, maka ucapannya diterima. Ini orang yang dipercaya. Dititipi sesuatu. Kemudian datang orang yang titipnya. Mana? Kamu saya titipi emas dia diam. Ya berarti dia menerima. Mana? Tidak ada. Tidak bisa. Harus datangkan bukti. Karena aku menitipkan pada kamu. Kalau dia diam, maka dia yang disalahkan. Dia harus mengembalikan apa yang dituduhkan. Tetapi kalau dia menjawab, dan jawaban diterima, maka dia selamat. Atau dia katakan, aku sudah titipkan pada orang yang lebih terpercaya, si fulan misalnya. Itu diterima. Wa qala Malik, وأحمد في رواية إن ثبت قبضه للأمانة ببينة لم يقبل قوله في الرد بدون البينة jika telah sabit qabduhu telah sabit pengambilannya lil amanah terhadap amanah bibayinatin dengan bukti lam yaqbal qawluhu lam yuqbal qawluhu firradi radd bidunil bayyina maka tidak diterima ucapannya dalam membantah tanpa ada bukti mana amanah saya sudah diambil olehmu kemarin apa buktinya ya kamu datang pada saya mengambilnya Gak bisa, gak diterima. Lam yukbal. Firraddi bidunil bayina Tanpa bayina Maka harus ada bayina Bayinah bisa dengan saksi. Si fulan, si fulan, si fulan ada saat itu ketika kamu ngambil. Sudah selesai. Terjawab. Bisa jadi lupa orang yang amanah tadi. Ah, orang yang menitip amanah tadi bisa jadi lupa. Saya sudah mengambilnya padahal merasa belum padahal sudah. Atau ada tanda terima. Hitam di atas putih ini tanda tangan kamu. Dan kamu sudah terima dari saya. Itu bayinah namanya. ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب dan para ashabuna ashabuna maksudnya Ibn Rajab adalah ulama dari madhab beliau dari madhab Hambali berkata ashabuna minal Hanabilah bahwasanya persaksian atas diberikannya hak orang lain itu sabitah harus kokoh dengan bukti-bukti dan hukumnya wajib. Jangan anggap enteng. Wajib ada bukti, wajib ada saksi. al ishad persaksian. Bayinah bukti-bukti. Maka ketika engkau memberikan sesuatu atau mengambil sesuatu dalam apalagi jumlah besar ya, harus ada saksi saya mau memberikan sumbangan ke pondok 100 juta. Eh, kasihkan satu orang yang kamu berikan itu bahaya. Masalahnya kadang-kadang memang orang yang jelek. Kadang-kadang orangnya bukan jelek. lupa. Sudah sekian lama di rumahnya dia lupa. Ini uang dari mana ya? Alhamdulillah. Rezeki min Allah. <laughs> Ah. Tiba-tiba satu dari langit mungkin orangnya baik naruh tempat anak tanpa ngomong apapun itu bahaya barakallahu fikum sehingga harus ada saksi paling tidak kamu hadapkan tiga orang diantaranya atau minta tanda terima dan itu bukan bukan sesuatu yang jelek dan itu tidak menunjukkan kalau orang ini bakhil sekali sih enggak itu memang seharusnya begitu apalagi urusan yang sifatnya titipan sudah diambil bentar ya tulis sudah ambil tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Kamu tanda tangan. Sudah ya? Selesai? Selesai. Tanda tangan, selesai. Sehingga ketika dia lupa, perasaan saya pernah nitip sama si Fulan. Anak kamu nitip pada waktu itu. Iya, dan kau sudah ambil. Ini tanda tanganmu. Dan itu saksinya. Ikut tanda tangan di situ. Selesai. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Sehingga para Hanabila mengatakan, Ishad, mengambil saksi-saksi ini wajib sebagaimana dalam ayat hutang ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an idza tadayantum bidainin ila ajalan musamman faktubu kalau kalian ada urusan hutang hutang untuk waktu jarak tertentu faktubu kata Allah tulislah kemudian masih disuruh untuk ambil dua saksi kalau dalam keadaan tidak ada penulisan atau tidak ada orang yang bisa nulis itu masih di ayat itu juga. Fa'in lam tajidu katiban farihanun makbul. Kalau tidak ada yang bisa nyatat paling tidak ada borh. Dan ambil dua saksi. Dua laki-laki. Kalau nggak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Yang satu laki-laki diganti dua perempuan. Ini barakallahu fikum. Demikianlah hukum dalam masalah muamalah berkaitan dengan harta fayakunu tarkuhu tafriḍan. Kalau hukumnya wajib, maka siapa yang meninggalkan hal tersebut tafrid, berarti dia melalaikan. Tafrid itu suatu kesalahan yaitu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayajib bihi dhaman. Karena itu tafrid dari dia, maka dia wajib bertanggung jawab. Sudah, sudah diambil. Buktinya apa? Aduh, waktu itu tidak nyatet sih. Nggak ngambil saksi saya waktu itu. Nggak bisa. Saya merasa belum ngambil kok. Karena tafrid dari orang tadi, maka orang itu bertanggung jawab harus membayarnya. Loh, kenapa saya sudah diambil harus diambil lagi? Salah sendiri. Tafrid minka. Itu adalah kelalaian dari kamu. Fa'alaikat daman. Maka atasmu abdaman. Wa kadzalika qala ta'ifatun minhum fi daf'i malil yatimi Demikian pula Berkata sekelompok para ulama dalam masalah harta anak yatim ketika dibayarkan pada anak tersebut. Jangan dikira anak itu gak pinter-pinter, bodoh terus. Ya, tidak. Dia akan semakin dewasa. Dan semakin cerdas. Mulai bertanya-tanya, mana harta bapak saya? Maka serahkanlah ketika itu setelah dewasa dengan keterangan dan bukti dan saksi di saksinya. Sehingga ketika anak itu masih bayi, belikan ini belikan ini satu lengkap nih saksinya, keluarganya, kerabatnya. Saya habis untuk membiayai dia. Sampai ketika dia dewasa sekolah sebagainya nih sudah habis sekian untuk ini. Sampai ketika selesai anak dewasa nih biaya hidup kamu selama kamu besarkan. Waduh berat, memang berat memelihara anak yatim dengan harta waris yang banyak. Jangan dikira enak, justru berat. Dipikir oleh sebagian orang enak. Bisa ikut makan daripadanya. Naam, sebagian ulama menyatakan boleh ikut makan tetapi ma'rufan. Ma'rufan itu sepantasnya. Yang namanya dia pengurus bayinya, ngurus anaknya, masa nggak mendapatkan sesuatu? Silakan, ikut makan bersama silakan. Tapi catatan lengkap. Ini biaya hidup kamu dan saya waktu itu melihara kamu sekian. Fala budda lahu min bayyinah, maka harus ada bayyinah, karena Allah taala amara bil isyhad alaihi, karena Allah memerintahkan untuk mendatangkan saksi. Fayakunu wajiban, berarti wajib. Fi'ilnya fi'il amr, idza tadayantum ila ajalin faktubu. Kamu kan seperti hutang. Kamu megang harta anak yatim tapi harus dikembalikan nantinya harus tercatat. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hadzal bab ala Para fuqaha berselisih dalam bab ini menjadi dua pendapat. Ahaduhuma salah satunya andal bayyina 'ala al-mudda'i abada. Pendapat pertama bahwa bukti-bukti adalah atas orang yang menuduh atau mengaku-ngaku. Abadan terus menerus. Sesuai dengan lafaz hadis. Al-bayyinatu lil mudda'i. Wal yaminu 'alal mudda'i alaihi abada. Dan sumpah bagi yang dituduh selama-lamanya. Artinya kalau sang penuduh tidak bisa membawakan bukti, maka yang dituduh disuruh bersumpah. Ini dua-duanya begitu. Maksudnya tidak berubah sesuai dengan hadis. Al-bayinah lil mudda'i wal yamin al amal ankar. Wa huwa qawlu Abu Hanifah, itu ucapan Abu Hanifah, wa wafaqahu ta'ifatun minal fuqaha dan disepakati pula oleh sekelompok dari para fuqaha dan kalangan muhaddisin seperti Imam Bukhari. Wa taradu dalika fi kulli da'wa dan ini berlaku untuk seluruh pengakuan-pengakuan. Berlaku untuk seluruh tuduhan-tuduhan. Tiba-tiba dia mengaku-ngaku barang kita. Ini punya saya, ini punya saya. Had bayina. Atau tiba-tiba dia menuduh, kamu ambil barang saya. Kan sama, ini barang saya, berarti tuduhan kamu ambil barang saya. Sehingga dalam bahasa Arab sama, menuduh dan mengaku-ngaku. Maka barakallahu fikum, ittaradu dalika fi kulli da'wa. Yang demikian berlangsung pada semua pengakuan dan semua tuduhan hatta fil qasama sehingga dalam qasama sekalipun ini qasama ada bab tersendiri nanti akan kita bahas pada babnya insyaallah wa qalu la yahlif illa al mudda'a alaih mereka ini golongan pertama berkata tidak disuruh sumpah kecuali yang dituduh warau an la yuqda bi syahid wa yamin Bahkan mereka sampai berkata, tidak bisa diputuskan dengan saksi atau sumpah. Harus bawa bukti. Lianna al-yamin la takunu 'ala al-mudda'i. Karena sumpah tidak disuruh untuk yang menuduh. Sumpah ini punya saya, sumpah ini punya saya. Enggak disuruh kamu sumpah. Kamu disuruh mendatangkan bukti. Mana buktinya? Wara'u anna al-yamin la turad alal mudda'i. Dan dikatakan pula mereka berpendapat bahwa sumpah tidak diinginkan bagi sang penuduh. Liannaha la takunu illa fi janibil munkir. Karena memang yang namanya sumpah hanya pada orang yang tertuduh. Al-mudda'a alaih. Yang tertuduh mudda'a alaih. واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد ابن عبيد mereka berdalil dalam masalah qasamah eh, soal harus dijelaskan mereka berdalil dengan masalah qasamah ketika tidak selesai kecuali dengan saling sumpah antara dua orang kamu bersumpah kamu bersumpah itu disebut qasamah bagaimana kalau kasusnya pertikaian antara penuduh dan yang dituduh. Masalah sumpah pula, kata golongan pertama tidak bisa. Golongan yang menuduh tidak disuruh sumpah. Lekas sama itu justru permasalahan sumpah. Hadasana mereka berdalil haddatsana Bushair ibn Yasar al-Ansari dari Sahal ibn Abi Hasmah annahu akhbarahu anna nafaran minhum intalaqu ila Khaybar diriwayatkan dari Sa'id ibn Ab Ubaid menyampaikan kepada aku Bushair ibn Yasar al-Ansari dari Sahal ibn Abi Hasmah bahwa dia mengkhabarkan bahwa seseorang dari mereka berangkat ke Khaybar. Fatafarraqu fiha. Kemudian di Khaybar, Khaybar itu bentengnya Yahudi yang sudah tunduk dan berjanji perja mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Maka menyebar di sana, si fulan ke sana, si alan ke sini. Fawajadu ahaduhum qatilan. Tiba-tiba temannya balik, sahabat yang berjalan bersama dari rumah sudah terbunuh. Fadakar al hadis maka disebutkan hadis tadi. Wa fihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'tuni bil bayyinati ala man qatalah Nabi berkata, datangkan kepada kami bukti-bukti. Siapa yang membunuhnya? Alaman qatalahu. Siapa yang membunuhnya bawakan bukti. Kata sahabat tadi, malah min bayina. Malana tun. Kami nggak punya bukti. Kami pergi, berpisah. Kami balik, dia sudah terbunuh. Kalau fayahlifun. Kalau gitu sumpah mereka. Kalau Kata sahabat-sahabat yang bersamanya, La narda bi aimanil Yahud. Ya Rasulullah, kami enggak ridho dengan sumpahnya mereka. Mereka pasti bersumpah mengatakan tidak. Jadi si sahabat tadi yakin dibunuh oleh Yahudi. Karena di perkampungan Yahudi. Tetapi tidak punya bukti. Sedangkan Nabi SAW tidak bisa menghukumi tanpa bukti. Mana buktinya? Kalau kamu tidak mendatangkan bukti, maka berarti mereka suruh bersumpah. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, kalau Yahudi suruh sumpah, ya pasti sumpah. Wallahi saya tidak berbuat. Namanya orang kafir tidak akan takut untuk bersumpah dengan dusta. Mana rudha bi aimanil Yahud? Fakarihan Nabi. Maka Nabi pun tidak suka mendengar kalimat tersebut. An yutalla damuhu. Nabi tidak suka juga. Yang dimaksud Nabi tidak suka darah seorang muslim terbunuh begitu saja. Nggak ada yang menggantikan, nggak ada yang membayar diatnya, nggak ada yang dikisos. Ya. Fawadahu mi'ata minal min iblis sadaqah. Maka Nabi pun memberikan diatnya dari sadaqah. Dengan seratus ekor unta untuk sahabat yang terbunuh tadi. Kharrajahu al-Bukhari. Kita lihat supaya lebih jelas riwayat dalam Muslim. Wa kharrajahu Muslimun mukhtasaran walam yatimmahu. Walakin hadhihi riwayah tu'arad riwayat Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Riwayat ini berbeda dengan riwayat Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Dari Bushair ibn Yasar, dari Sal ibn Abi Hatmah, fadakar al-qissah al-qatil. Disebutkan kisah sahabat yang terbunuh di perkampungan Yahudi. Qala fihi, di dalamnya ada kalimat, fadakaru li alaihi wasallam Maktal Abdullah ibn Sahal. Disebutkan kepada Nabi SAW terbunuhnya Abdullah ibn Sahal. Faqala Rasulullah SAW, yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum. Kalau gitu, kalian semua bersumpah atas seseorang dari mereka. Fayadfa burmatahu. Maka akan dibayarkan diatnya. Bayangkan Kalian bersumpah semua 50 orang untuk penuduh. Yahudi ini yang membunuh. Di sini ada bukan kejanggalan sungguhnya. Ada sedikit perbedaan dengan apa yang sedang dibahas, kan? Apa yang sedang dibahas? Bahwa yang menuduh membawa bukti tidak disuruh sumpah. Yang dituduh sumpah. Tetapi riwayat ini ada dua, riwayat Qasamah tadi. Khusus pada kasus Qasamah ini tidak ada saksi, nggak ada bukti. Tetapi Rasulullah SAW melihat bahwa sahabat ini jujur. Kalau gitu kamu kumpulkan 50 orang yang mau bersumpah untuk menuduh Yahudi. Akan diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah. riwayat al-mashhura وهذه الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها Wa الصحيحين al ذكر al الحفاظ anna riwayat Yahya بن Sa'id as-sah من رواية سعيد بن عبيد الطائي فإنه أجل وأعظم وأحفظ tetapi dikatakan oleh para imam imam al-huffaz bahwa riwayat Yahya bin Sa'id lebih sahih dari riwayat Sa'id bin Ubaid al-Ta'i fainahu ajallu wa a'lamu wa ahfad karena beliau lebih mulia lebih alim lebih penghafal Wahwa min ahli Madinah dan beliau dari ahli Madinah. wahwa Wahuwa a'lamu min al kufiyin. Berarti dia lebih tahu hadis ini atau hadis mereka daripada orang-orang Kufa. Wa kadzakara imam Masih kita berbicara golongan pertama. Golongan pertama menyatakan yang menuduh harus mendatangkan bukti selamanya. Sedangkan yang dituduh sumpah selamanya. Kemudian bawa kisah ini tapi yang riwayat pertama Riwayat kedua disebutkan berbeda. وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد ابن عبيد يحيى بن سعيد في هذا الحديث telah disebutkan oleh Imam Ahmad perbedaan riwayat Sa'id bin Ubaid terhadap Yahya bin Sa'id dalam hadis tersebut. Fanafadha yadahu maka beliau mengangkat tangannya dan tidak berpendapat wa qala dzaka laisa bisyai. Beliau berkata itu tidak ada apa-apanya. Rawahu ala ma yaqulul kufiyin. Maksudnya pendapat yang kedua daka laisa syai. Rawahu rawahu ala ma yaqulul kufiyin. Dia meriwayatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh orang Kufa. Wa qala adhabu ila haditsil madaniyin. Aku berpendapat dengan hadisnya orang-orang Madinah yaitu Yahya ibn Sa'id. Wa qala An-Nasa'i la na'lam ahadan taba'a Sa'id ibn Ubaid ala riwayatihi. Sedangkan aku tidak tahu seorang pun yang mendukung Sa'id ibn Ubaid dalam riwayatnya. Ala riwayatihi. Dari Bushair ibn Yasar. Wa qala Muslim fi kitab Tamyiz berkata Muslim dalam kitab Tamyiz lam yahfadhu Sa'id ibn Ubaid ala wajhih. Tidak menghafalnya Sa'id ibn Ubaid sesuai dengan aslinya Lianna al akhbar fiha soal Nabi. Karena dalam semua riwayat ada pertanyaan Nabi, "Iyahum qasamata khamsina yaminan." Walaysa fi syai'in min akhbarihim. Ternyata dalam riwayat-riwayat kufi ini enggak ada pertanyaan Nabi itu. Tidak ada anna Nabi SAW sa'allahumul bayinah. Enggak ada pertanyaan Nabi meminta bayinah. Wa taraka Sa'id al-qasamah. Dan Sa'id meninggalkan qasamah. Wa tawata'ul akhbar bi khilafihi. Dan kabar saling mendukung, saling mencocoki, menyelisihi apa yang diriwayatkan di awal. Waqad khalafahu Yahya ibn Sa'id. وقال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبيد هذه رواية أهل العراق عن بشير ابن يسار maksudnya kufin kufin kan Irak wa riwayat ahli Madinah anhu asbat maka riwayat penduduk Madinah lebih sabit wa hum bihi aq'ad maka mereka dengan riwayat Madinah ini lebih mendasar, lebih menjadi kaidah akad. Wa naqluhum asah 'inda ahli ilm dan penukilan mereka lebih sahih. Demikian menurut ahlul ilmi. Qultu, saya katakan kata Ibn Rajab, wa Sa'id Ubaid ikhtasara qissat al-qasamah. Sa'id ibn Ubaid meringkas kisahnya al-qasamah wahiyya mahfudatun fil hadis dan memang itu terjaga ada di dalam hadis-hadis. Waktu qad kharraja an-Nasa'i min hadits Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ada Nabi SAW talaba min waliyil qatil syahidaini ala man qatalahu. Disebutkan dalam kisah lain dari Amr ibn Shu'aib, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pernah meminta waliul qatil, keluarga orang yang terbunuh untuk mendatangkan syahidaini alaman qatalahu membawa dua saksi atas siapa yang membunuhnya faqala wa min aina usibu syahidain dari mana aku dapatkan dua saksi Qala fatahlif khamsina qasamah. Kalau engkau tidak bisa bawa saksi, nggak bisa bawa bukti, berarti tahlif khamsina qasama berarti engkau harus mendatangkan 50 orang yang siap bersumpah Qala kaifa ahlif ala ma lam a'lam? Dijawab lagi bagaimana bersumpah atas apa yang tidak tahu? Artinya kalau dia bisa mengumpulkan orang 50 dan 50 orang tadi semuanya membela kamu, nggak mungkin kamu membunuh. Saya percaya pada kamu. Tapi siap bersumpah? Siap. Kalau dapat 50, dia bisa selamat. Qala, bagaimana akan bersumpah dalam keadaan tidak tahu? Qala tahlif minhum khamsina kesama. Kalau nggak bisa kamu sumpah, dia yang suruh sumpah 50 sumpah. Fahadal hadis yajma' bihi baina riwayatai Sa'id ibn Ubaid. Maka hadis ini menjadi bukti atau yang mengumpulkan ya jema' antara dua hadis tadi. Dalam hadis pertama disebutkan Yahudi yang suruh sumpah. Dalam hadis kedua justru sahabat tadi suruh mengumpulkan 50 sumpah. Akhirnya dibahas mana yang lebih sahih. Yang lebih sahih adalah yang Madinah. Baik. Ternyata kata Ibnu Rajab, ada riwayat yang menjelaskan kedua-duanya. Yaitu riwayat ini. Bahwasanya kalau kamu tidak bisa, mereka yang disuruh sumpah. Ini Yahudi yang disuruh sumpah. Yang pertama disuruh sumpah adalah justru muslimin. 50 sumpah. 50 orang yang siap bersumpah. Berarti yang pertama benar, yang kedua benar. Tetapi dalam keadaan kalau yang ini mau dan siap bersumpah dengan 50 orang yang siap bersumpah, maka diterima pengakuannya. Kalau nggak bisa, maka dia atau mereka Yahudi bersumpah 50 sumpah 50 orang untuk menolak. Qala al hadis yajma' bihi baina riwayatai Sa'id bin Ubaid wa Yahya bin Sa'id wa yakunu kullun minhuma taraka ba'd al-qissah berarti dua kisah tadi yang tadi kelihatan berselisih, meringkas dan yang ini tidak ada itunya, yang itu nggak ada ininya, begitu. Ternyata dua-duanya terjadi. Kalau engkau siap mendatangkan 50 orang yang siap bersumpah, kita akan terima. Kalau nggak bisa, maka kita akan suruh Yahudi bersumpah dengan 50 orang yang siap bersumpah. Ini yang disebut dengan Babel Qasama. Wallahu taala a'lam. Wa amma mas'alat syahid ma'al yamin. Adapun asyahid masalah saksi dengan sumpah. Fastadalla man al hukma bisyahid wal yamin. Bahwasanya berdalil orang yang mengingkari hukum dengan saksi dan dengan sumpah. Bisa enggak? Orang yang menolak hukum dituduh dibilang bukan saya. Nih saksinya. Dan saya siap bersumpah. Bagaimana? Disebutkan dalam hadis ketika ada seseorang yang menuduh kata Nabi syahidaka au yaminu kamu bawa dua saksi atau dia saya suruh sumpah yang dituduh wa qauluhu sallallahu laisa illa dhalik enggak ada bagimu kecuali itu ini aku tidak memiliki jalan keluar lain kecuali itu ya Rasulullah demikian demikian demikian menuduh. Kata Nabi, dua saksimu bawakan. Kalau enggak, yang dituduh akan bersumpah. Waqad takallama al-qadhi Ismail al-Maliki fi hadhihi al-lafdhah. Berkata al-qadhi Ismail al-Maliki di dalam lafaz ini, qala tafarrada biha Mansurun an Abi Wa'il. Mansur menyendiri dalam riwayat ini dari Abi Wa'il. Menyendiri yakni tidak ada pendukung tidak ada rawi lain yang bersamanya. Wa khalafahu sairur ruwat, bahkan diselisihi oleh kebanyakan para rawi. Wa qalu innahu sa'alahu, bahwasanya disebut mereka berkata, Rasulullah bertanya, "Alaka bayyinatun amla?" Apakah kau punya bukti? Wal bayyinah nataqif ala syahidaini faqat, sedangkan bayyinah itu tidak hanya dengan dua saksi bisa dengan lainnya. Ini dalam keadaan baju dia masih berdarah. Saksi nggak ada saksi. Tetapi dia terlihat ya. dalam keadaan pisaunya juga bisa diperiksa. Baik. Atau bukti-bukti lainnya yang jelas bukti yang meyakinkan. Berarti riwayat tadi ternyata bukan hanya dua pilihan. Syahidaka Au yaminuh. Dua saksimu atau sumpah dia. Ternyata tidak begitu saja kalimatnya. Pertama Nabi menyatakan bayina. Mana bukti? Aku nggak punya bukti. Syahidaka. Dua saksimu. Atau dia bersumpah. Begitu riwayat yang lebih sahih. Karena tadi lafat tadi lafat Mansur an Abi Wa'il wa tafarrada dan beliau menyendiri dengan lafaz tersebut. Adapun rawi-rawi lainnya menyebutkan dengan kalimat bayina, Datangkan bukti. Dan bukti itu tidak hanya dengan dua saksi. Bisa dengan dua saksi, bisa pula dengan lainnya. Qala bal ta'ummu sa'ir ma yubayyinul haqqa. Tidak hanya dua saksi saja, bahkan ta'um bahkan menjadi umum semua yang bisa menjelaskan kebenaran. Yang namanya bayinah adalah kullu ma yubayyinul haqqa. Segala apa yang bisa menjelaskan kebenaran. Wa qala ghairuhu yahtamil an yurida bi syahidaihi kulla naw'ain yashhadani lil mudda'i bi sihhati da'wahu yatabayyan bihim al haqqa fayadkhul fi dhalika syahadatu rajulaini wa syahadatul rajulu ma'al mar'ataini wa syahadatul wahid ma'al yamini bisa jadi syahidaka dua saksimu maknanya adalah dua perkara yang bisa mempersaksikan bahwa engkau benar maka bisa jadi syahadatul rajulaini bersumpahnya dua orang aku bersumpah bahwa dia tidak mungkin membunuh. Kamu lihat, saya bukan melihat, tapi saya kenal dia. Satu lagi, saya juga bersumpah. Wa syahadatu rajul ma'al mara'atain atau persaksian seseorang dengan dua perempuan. Tiga orang. Wa syahadatul wahid ma'al yamin atau persaksian satu orang tapi dengan sumpah. Wa qad aqama Allah Subhanahu wa taala aiman al mudda'i maqama syuhud fil li'an. Mengapa kau disamakan sumpah dengan saksi? Karena Allah telah menegakkan subhanahu wa ta'ala sumpah-sumpah bagi yang menuduh bisa menduduki kedudukan saksi-saksi dalam al-li'an. Hukum li'an. Li'an itu ketika dua orang suami istri, suaminya tahu ini jelas bukan aku yang menghamili. Karena aku tahu kapan aku menjimai dia. Dan setelah itu sudah terjadi sekian kali haid. Kemudian saya safar. Bagaimana? Semua manusia tidak ada yang tahu, tapi suaminya tahu. Paling susah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau terjadi? Begini, begini, begini, begini. Perkara yang mengerikan. Kalau aku diam, aku mendiamkan sesuatu yang mengerikan. Kalau aku berbicara, aku nggak punya bukti apapun. Tapi aku tahu. Barakallahu fikum tadinya mengatakan dengan kalimat orang lain, kalau ada seseorang besoknya masih belum puas ya Rasulullah, orang itu adalah aku. Apa yang aku harus perbuat? Datangkan saksi, nggak mungkin. Tapi aku tahu sebagai suami. Kata Nabi, engkau siap bersumpah? Siap. Sumpah empat kali. Menggantikan empat saksi. Sumpah empat kali, menggantikan empat saksi. Berarti di sini, sumpah bisa menggantikan saksi. Bahkan sumpahnya dengan sumpah yang ghalidhah. Sumpah yang keras, bahkan dengan laknat. Kalau nggak benar Allah laknat saya. Wanita tadi, sang istri, kalau memang dia mengingkari, disuruh sumpah dengan empat kali sumpah juga. Dengan laknat pula. Kalau memang dia benar, Allah laknat saya. Ini namanya li'an. Al-li'an saling melaknat. Mengapa harus sumpah dengan laknat untuk menggantikan saksi? Empat saksi. Berarti kalau tidak bisa membawakan saksi, dia bisa bersumpah. Barakallahu fikum. Disinilah uh, alasan golongan kedua. Tidak mesti yang menuduh itu bayinah dan saksi saja. Yang menuduh pun bisa bersumpah. Kalau tidak punya saksi. Seperti dalam bab Al-Qasamah. Seperti dalam bab Al-Li'an. Seperti dalam bab yang sejenisnya. Seperti dalam bab orang yang dititipi sesuatu kemudian yang menuduhnya uh, yang menuduhnya datang mana barang saya barang apa barang saya yang saya ceritakan kamu kan sudah diambil tahun lalu kata siapa siapa yang ambilnya kamu apa buktinya karena yang sumpah siapa yang dituduh apa yang menuduh yang menuduh bersumpah wallahi aku titip pada kamu dan aku belum mengambil bisa jadi terbalik. Dianya yang harus letakkan bukti. Mana bukti kalau saya sudah ngambil? Karena hukum asalnya dia yang megang di awal pertama. Pengadilan akan tanya, apakah betul engkau, yuk Pak Hakim saya sudah mengabulkan, saya tidak tanya itu. Apakah benar bahwa dia pernah menitip pada kamu? Benar, tapi sudah dia cukup. Ya, berarti kamu pernah dititipi. Berarti hukum asalnya kamu pernah dititipi. Sekarang engkau buktikan bahwa itu sudah diambil. Jadi justru dia membawa bukti. Maka inilah yang membuat para ulama berselisih. Apakah setiap penuduh yang harus bawakan bukti dan saksi, yang sini cukup dengan uh, pengingkaran, dengan sumpah? Kalau dalam masalah tertentu, dua perkara sementara ini, kosama dengan titipan. Maka yang mendatangkan bukti adalah bahwa engkau sudah diambil. Uh, barang yang aku titipkan sudah. Karena dia benar, saya menitipkan kepada kamu. Pak Hakim akan tanya, iya, Iya Pak Hakim. Tapi sudah diambil. Mana buktinya? Berarti seakan-akan orang yang dititip ini yang menuduh. Kamu sudah ngambil. Mana buktinya? Apakah ada hitam di atas putih atau ada saksi? Barakallahu fikum. Waqad aqam Allah Subhanahu wa ta'ala iman mudda'i li syuhud fil li'an. Wa qawluhu fi tamamil hadis dan ucapannya dalam akhir hadisnya, "Laisa laka illa dhalik. Enggak ada bagimu jalan keluar kecuali itu. Lam yurid bihin nafyul am. Yang dimaksud oleh Nabi ini bukan menginginkan penafian secara umum. Tidak ada sama sekali. Bukan begitu maknanya. Balin nafil khas. Itu adalah penafian khusus. Wa huwa alladhi aradahu al-mudda'i. Wa huwa an yakuna al-qawlu qawlahu bighairi bayyinah. Maksud Nabi adalah ucapan sang penuduh tadi tidak bisa berlaku kecuali dengan dua itu. Bahwa an dal qawlu qawlahu bighairi bayinah. Dia ingin ucapannya ucapan dia yang diterima tanpa bukti. Kata Nabi tidak bisa. Enggak ada jalan lain kecuali engkau harus datangkan bukti atau dua saksi. Sama Famana'ahu min dalik, maka Nabi larang hal itu. Wa aba dalika alaih. Dan Nabi menolak atasnya. Enggak bisa tanpa bukti, tanpa saksi kamu menuduh tidak bisa. Itu mana laisa laka illa dalik. Kamu tidak memiliki kecuali itu. Tetapi jalan keluar dari pertikaian dua orang tadi masih ada. Cara-cara yang lain. Yaitu mencari bukti-bukti dari kedua belah pihak dan mencari saksi-saksi dari kedua belah pihak, tidak hanya dari yang pertama, dari yang kedua juga. Bisa begitu. Ini bantahan terhadap yang golongan pertama wa huwa alladhi aradahu فمنعه muddai ذلك wa aba في wa الآخر qawluhu fil demikian pula ucapan beliau dalam hadis lain walakinnal yamin على mudda'a عليه. tetapi sumpah bagi yang mengingkarinya innama urida biha al yaminul mujarradah الشهادة. sesungguhnya itu adalah yang dimaukan sumpah yang menyendiri tanpa ada saksi. Ini pernah saya ingatkan di pertemuan pertama. Kalau sang penduduk sudah bawa saksi, dia nggak disuruh sumpah. Ngapain sumpah? Wallah, udah jangan jangan banyak-banyak sumpah. Tidak boleh. Dan siapa yang nyuruh kamu sumpah? Ini sudah bawa dua saksi kok. Kamu yang salah. Dia sumpah nggak sumpah nggak disuruh. Mengapa? Karena sudah ada saksi, sudah ada bukti. Sehingga dikatakan yamin yang dimaksud adalah yamin al-mujarradah. Yamin yang menyendiri, tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka dia harus sumpah. Bukan diadu antara saksi dengan bukti, bukan. Kamu bawa bukti. Kamu sumpah. Mesti adu siapa yang kuat. Bukan. Nggak demikian. Sumpah mudah sekali. Tetapi barakallahu fikum. Huwa an yakuna al-yamin al-mujarradah an syahadah. Hanya sumpah dan tidak ada saksi. Wa awalul hadis ya dulu ala dhalik. Dan awal hadis menunjukkan hal itu wa huwa qawluhu qauluhu law yu'tan nasu bidakwahum la da'a rijalun dima arijal, wa amwalihim kalau saja setiap orang diterima pengakuannya maka niscaya dia akan mengaku-ngaku harta orang lain dan akan mengaku-ngaku darah-darah orang lain fadalla ala ala anna al yamin ala al-mudda'a alaih maka ucapan Rasulullah SAW sumpah bagi yang dituduh innama yaminul qati'ah lil munaza'ah. Itu adalah sumpah yang menyelesaikan pertikaian ma'a adamil bayyinah. Ini harus dikasih garis atas atau kasih stabilo. Ma'a adamil bayyinah. Amam amal yaminul musbatta lil haqqi ma'a wujudi syahadah. Fahada naw'un akhar. Adapun sumpah yang menetapkan kebenaran dalam keadaan saksi sudah ada Fahada nau'un akhar. Ini jenis lain lagi. Wa qasabata bi sunnatin ukhra. Dan ini dibahas dalam pembahasan lain lagi. Pembahasan yang berkait dengan qasamah dan sejenisnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.